Kita Al-Kabir ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala. <clears throat> Kita masih di pembahasan bab yang terakhir di Al-Kabair ini. Bab maja'a fi Islam, bab apa yang datang tentang persaudaraan secara Islam, persaudaraan kaum muslimin, wa muslim alal al muslim dan hak muslim terhadap muslim yang lain. Berikutnya beliau menyebutkan <clears throat> wa Nabi Hurairah radhiyallahu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Hadis ini masyhur oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis hadis riwayat Imam Muslim. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Sebagian mengatakan hasad, hasad itu adalah tamani zawal nikmati akhihi. Berangan-angan untuk nikmat saudaranya hilang. Walaupun tidak disyaratkan nikmatnya itu kembali kepada dia. Alaihi Wasallam ya, ya menyebutkan bahwa dengan sekedar tidak suka saja itu termasuk hasad. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi melarang kita untuk hasad. Walatabakodu, jangan kalian saling membenci. Walatanajashu, jangan kalian saling melakukan perbuatan najis. Najis itu adalah melakukan jual beli, ya menawar tapi tidak ingin menawar. jangan akan yang menawar banyak 10 orang, padahal itu sudah bersekongkol. Ya, itu namanya tanah jasu tidak boleh. Sehingga memang orang ke-11 atau orang yang ke-12 tertipu. Menawar dia juga ternyata itu hanya bohong saja. Wala baru jangan saling membelakangi. Ya, tidak boleh saling hajar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu limri'in ayyahjur afahu faqatalas. Tidak halal seorang mukmin menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Sekolah menajar Ramadhan taala, kenapa Nabi mengatakan lebih dari tiga hari? Ya, ini kan menunjukkan tiga hari, satu hari, dua hari boleh mengajar saudaranya. Iya boleh. Ya, tetapi kalau lebih dari itu tidak boleh. Kenapa boleh? Karena memang manusia itu jibili ya, ya secara tabiat dia itu sedih kalau saudaranya berkelakuan jelek terhadap dia, kan itu. yang menipu dia, akhirnya dia menghajarnya. Walaupun menipu yang tidak sampai derajat untuk dihajarkan itu, tapi dia untuk enak lagi, untuk akrab lagi sulit. Butuh waktu, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari harus harus baik lagi. Itu. Adapun kalau karena agama boleh karena agama atau dia melihat ada maslahat yang bagus mamanya Sebagaimana Nabi SAW melakukan kepada tiga sahabat yang tidak ikut e, barang tabuk di antara Ka'ab kabin Ka bin Malik radhiyallahu demikian juga Murarah demikian juga Hilal radhiyallahu majma'in ya maka ini boleh tapi hukum asal wala baru jangan saling membelakangi berpaling bahkan kita dianjurkan untuk apa wajun tolik ya la min minal ma'rufi walau antalqa ahok abi, wajun tolik jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajin torik tersenyum wajah yang senang itu termasuk juga apa ma'ruf perbuatan bagus sebagian mengatakan termasuk juga itu sedekah wala ya ba'dukum ala ba'd jangan menjual salah seorang kalian jualan saudaranya ini sudah dibeli barangnya satu juta umpamanya kemudian dia mendatangi lagi tak beli dua juta tidak boleh ya kalau sudah terjadi sepakatan tidak boleh Demikian juga mengkhidbah. Sudah melamar, ini melamar seorang perempuan, kemudian dia masuk melamar, tidak boleh. Sampai diputuskan terima atau tidak. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akul muslim, muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh melepaskannya, menghinakannya. Ya, wala yakhiruhu tidak boleh juga untuk kemudian meremehkan saudaranya. Debat yang lain bihasim rim minasyar ayakhra akhahu cukup cukup orang itu jelek dengan meremehkan saudaranya. Ah, kamu ini apa? Baru baru ngaji, baru belajar, kamu tidak punya hafalan. Ya tidak, tidak mesti. Ya. Allah alamu, yakni kul eh, kul ya'malu ala sakilatih farabukum alamu man huwa ahda sabila. Allah lebih tahu siapa lebih mendapatkan petunjuk. Tidak boleh meremehkan orang lain. Tidak boleh. Wala yahqirahu. at hauna, takwa itu adalah di sini. Wa asyara ila sadri sama rot, Boleh mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. Ya, ketawan itu adalah di dada. Bukan berarti kita meremehkan dohir, tidak. Dohir itu adalah di antara apa yang ada di dalam hati seorang, ya jelas, ya. Seorang itu harus menampakkan dohir juga karena itu adalah suatu perwujudan dari apa dari hati dia apalagi dohir itu menunjukkan perintah dari Allah SWT seperti mamanya untuk menutup aurat ya demikian juga mungkin pakaian di atas mata kaki laki-laki ya demikian juga jenggot jangan kemudian dengan alasan takwa itu di hati kemudian meninggalkan dohir tidak. kalau itu perkara yang, perkara yang wajib harus dilakukan bihasbi imri'in minasyar kuro Akhul muslim Cukup ya ini hadisnya. Cukup seseorang itu dikatakan jelek, syar. Orang itu dikatakan cukup kamu jelek, ya. Ayah kira akahul muslim dengan dia meremehkan saudaranya muslim. juga tidak boleh. Kulul muslim alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Ya tidak boleh, yaitu haram damuhu darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa demikian juga hartanya wa demikian juga kehormatannya tidak boleh diremehkan, tidak boleh diejek seorang muslim itu. Orang muslimah di sini semua muslim. Seorang di sini semua orang muslim juga, semua orang yang lain. Assalamualaikum